kita telah membaca sekilas hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mana di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istani busaba al mubiqat Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. mendengar perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tujuh perkara yang harus dijauhi, maka para sahabat radhiyallahu ta'anhum bertanya ya Rasulullah wa mahun Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apa yang dimaksud dengan tujuh perkara tersebut? Rasulullah SAW menjawab, Qala syirku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wasihru. Kemudian perbuatan sihir. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Kemudian yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Wa riba. Kemudian yang keempat adalah memakan harta riba. wa aklu malil yatim. Yang kelima adalah makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf Adapun yang keenam kata Nabi SAW adalah tawali berbalik ke belakang yauma az-zahf pada hari bertemunya pasukan muslimin dengan pasukan musuh. Yang ketujuh kata beliau sallallahu alaihi wasallam waqaful muhsanatil ghafilat al mu'minat. Dan menuduh al-qadhaf yakni melemparkan tuduhan kepada wanita yang muhsanat yang mereka menjaga kehormatan al-ghafilat yang tidak terbersit keinginan untuk berbuat fahisyah perbuatan yang keji tidak terlintas sedikit pun dalam pikiran mereka al-mu'minat wanita-wanita yang beriman maka ketujuh perkara tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan istanibu jauhilah artinya kalau menjauh dari ketujuh perkara ini karena perkara tersebut mubiqat perkara tersebut membinasakan Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Makna hadis ini secara terperinci disebutkan oleh penulis bahwa pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umat beliau dimulai dari sahabat radhiyallahu taala anhum hingga nanti umat beliau yang terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan dari dosa-dosa yang itu akan membinasakan mereka. Yaitu dosa-dosa yang besar yang menyebabkan pelakunya binasa. Dan masing-masing dari tujuh perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini bisa menjatuhkan, menjerumuskan pelakunya ke dalam kebinasaan. Maka ma'asyur muslimin rahimani wa rahmakumullah. Nabi saw. beliau datang dengan perintah dan larangan. Memerintahkan kepada kebaikan, kepada amalan soleh, yang disitu merupakan peluang bagi umat beliau untuk mendapatkan ajar, mendapatkan pahala dan jaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka perintah-perintah tersebut kita kerjakan, kita laksanakan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakum Dan apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian dari perintah maka khudhuh, maka ambillah. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa larangan. Beliau Nabi Wasallam datang dengan sekian banyak syariat yang melarang dari perbuatan yang ini dan itu. Salah satunya adalah hadis yang tadi kita dengarkan. Beliau melarang dari tujuh perkara yang mana itulah dosa-dosa besar yang bisa membinasakan pelakunya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang oleh Rasul atas kalian, maka berhentilah, tinggalkanlah. Nama asyur muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sehingga larangan yang terbesar dan juga sekaligus merupakan dosa yang terbesar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dosa syirik tersebut la yughfaru abadan. Tidak akan diampuni selama-lamanya. yakni jika pelakunya tidak bertaubat dia meninggal di atas kesyirikan maka dia diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Begitu pula sebagai konsekuensi perbuatan syirik dia bahwa amalan-amalan kebaikan yang dahulu dia kerjakan mungkin dia adalah seorang yang baik suka berderma, suka menolong atau bahkan mungkin dahulunya adalah seorang muslim yang taat gemar beramal soleh tapi dikarenakan dia tutup kehidupannya dengan amalan syirik walaikumsalam kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya maka berlaku padanya firman Allah subhanahu wa ta'ala lain asyrokta la amal dan sungguh bila engkau berbuat syirik, maka akan gugur segala amalanmu, wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh engkau termasuk di antara orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat yang ke-48 tentang mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik atau perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka di sini saudara kaum muslimin wal muslimat dosa syirik adalah dosa yang amat sangat besar. Dosa yang paling besar yang kita wajib untuk berhati-hati darinya. Hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di antara doa yang beliau ajarkan, beliau pernah menyampaikan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika bika Anushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, Sesungguhnya aku beristighfar, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. An usyrika bika dari aku melakukan perbuatan syirik. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari aku menyekutukanmu dalam keadaan aku mengetahui. Wa lima la alam. aku pemohon ampunan kepadamu ya Allah dari yang tidak aku ketahui. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat Akhwafu ma akhafu alaikum Asyirkul asfar Sesungguhnya perkara yang aku paling takutkan atas kalian, yakni para sahabat radhiyallahu anhum adalah syirik kecil. Asyirkul asghar kata Nabi. Maka beliau ditanya, apa yang dimaksud dengan asyirkul asghar? Syirik yang kecil tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arya, yakni perbuatan ria atau niatan ingin untuk dilihat dalam ibadahnya, dalam amalan solehnya, dia mengharapkan dilihat oleh orang lain dan dianggap sebagai seorang yang baik. Maka ma'asyur muslimin rahimani wa rahmakumullah. Barang siapa yang berbuat syirik, apakah dia menyembelih ataupun dia memberikan ibadah bernazar ataupun melakukan rukuk ataupun sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau dia bersumpah dengan nama makhluk yang dia agungkan atau dia mohon kebutuhannya, hajat-hajatnya meminta kepada orang yang telah mati seperti dia mohon kepada orang yang telah dikubur kepada orang yang telah wafat dia mohon diberikan keturunan atau dia memanggilnya memanggil orang yang sudah meninggal. Dia panggil dan beristighatsah dengan namanya. Memohon pertolongan kepada orang yang telah meninggal dalam perkara-perkara yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia telah berbuat kesyirikan. Nama asyur muslimin rahimahnya wa Perbuatan syirik sendiri ada dua macam wasyirku khafiyun wa jali. Syirik itu ada dua jenis. Yang pertama adalah asyirkul khafi. Syirik yang samar. Adapun yang kedua adalah asyirkul jali kesyirikan yang jelas. Apa yang dimaksud dengan kesyirikan yang samar? Yakni seseorang beramal dengan niatan ria. Dia beramal dengan sebuah amalan soleh dengan harapan manusia melihatnya mendapatkan anggapan baik dari orang lain, dari manusia. Maka ini adalah asyirkul khafif. Syirik yang samar yang tersembunyi. autat tatrukul amal li ajlinas. Kalau tadi ada dia melakukan amalan karena dilihat oleh orang lain, maka demikian pula dia meninggalkan suatu perbuatan perbuatan yang jelek, perbuatan yang dilarang, li ajlinas dengan tujuan manusia melihatnya. Dengan tujuan manusia menganggapnya meninggalkan perbuatan yang diharamkan. Ini pun termasuk dari pengertian asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi, syirik yang sama. Sedangkan kesyirikan yang jelas adalah sebagaimana yang terjadi dilakukan oleh sebagian orang terhadap makamnya para nabi dan orang-orang soleh yang mana mereka mendatangi makam-makam tersebut makam orang-orang soleh makamnya para wali, makamnya para nabi yang kemudian di sana mereka melakukan takarrub mendekatkan diri bukan kepada Allah tetapi kepada penghuni kubur berdoa kepada penghuni kubur minta kepadanya bersujud kepada orang telah wafat yang mana perbuatan-perbuatan ini adalah merupakan kesyirikan yang nyata. Dan juga yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin melakukan tawaf berkeliling mengitari sebuah makam, sebuah kuburan atau dia beriktikaf di sana duduk lama kalau ditanya apa tujuanmu melakukan iktikaf di makamnya orang soleh atau berdoa kepada penghuni kubur pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya urgen dan genting dan juga mengusap-usap makam kuburan orang-orang soleh tadi dengan mengharapkan barokah. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedemikian seriusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan umat beliau dari dosa syirik. Ketika Rasulullah SAW merasakan panas menjelang wafat beliau dikarenakan sakit yang amat sangat berat. Hingga di wajah beliau diletakkan secarik kain dan ketika beliau sudah kesulitan bernafas, maka kain itu disingkapkan. Di sela-sela kondisi yang berat seperti itu, Rasulullah SAW beliau masih mengucapkan kalimat-kalimat yang melarang umat beliau dari mengerjakan kesyirikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, bahwa ketika Nabi SAW sedang merasakan demam dan panas dan beliau sekali membuka penutup wajah beliau beliau mengatakan laknatullahi alal yahud wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid Sungguh laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan makam nabi-nabi mereka sebagai masjid. Rasulullah SAW memaksudkan bahwa dilarang bagi umat beliau umatul Islam untuk menjadikan makam beliau sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat ibadah dikarenakan itu merupakan jalan ataupun celah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW dalam kondisi yang sudah sangat berat beliau merasakan sakit, tetap beliau memperingatkan umat beliau dari bahaya kesyirikan yang mana mereka ahlul kitab sebelum kita, kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan makam nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Menyengaja membangun masjid di atasnya. Yang kalau misalkan ada orang soleh lagi yang meninggal di antara mereka, maka dikuburkan di gereja-gereja, di kanisah-kanisah mereka kesyirikan yang mereka lakukan. Hingga Nabi SAW peringatkan umat ini dari perbuatan tersebut. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang kedua yang disebut kalah Nabi SAW adalah sihir. Yang mana pada perbuatan sihir di situ terdapat perbuatan kufur menghamba kepada selain Allah Azza wa Jal dan juga menimpakan mara bahaya kepada manusia. Ketika sebuah sihir dilakukan untuk menimbulkan suatu madarat, suatu bahaya kepada orang lain, maka Hal tersebut merupakan kemaksiatan yang sangat besar. Belum lagi ditambah dengan praktek kekufuran di mana ia menghamba kepada syaitan menuruti perintah-perintah syaitan untuk melakukan hal-hal kesyirikan maka hal ini menjadi semakin parah dan semakin besar kata penulis hafizullah taala lima yatawahamul ammah wal jahalah min qudratis sahir al ma yuridu wal istita'atihi yang kemudian hal tersebut mengesankan pada diri orang-orang yang tidak tahu hakikat sihir seakan-akan penyihir itu memiliki kudroh, memiliki kuasa untuk bisa menimpakan satu madorot kepada manusia. Padahal tidaklah mereka bisa melakukan hal tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya yang terjadi di alam semesta ini kita yakini bahwa semuanya dengan izin dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka begitu pula perbuatan sihir. Para penyihir ketika melakukan sihirnya tidak bisa mereka langsung menimpakan kemudaratan melainkan itu semua dengan hikmah dan izin dari Allah Azza wa Jal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah dan sungguhnya mereka para penyihir tidaklah bisa menimpakan kemudaratan sedikit pun kepada siapa saja melainkan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sihir adalah perbuatan terlarang dan juga mempelajari sihir, mempelajari sihir juga hukumnya adalah haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW pernah bersabda meniktabasa syu'batan minan hujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir zada mazad barang siapa yang pelajari sedikit saja dari ilmu nujum maka dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir dan semakin ia bertambah mempelajari ilmu perbintangan maka semakin bertambah pula dosa dia melakukan atau mempelajari ilmu sihir. Sehingga mempelajarinya saja diharamkan, lebih-lebih kemudian mengamalkan dan mempraktekkan sihir tersebut. Kemudian ma'asyur muslimin rahimani wa <clears throat> bahwa sihir itu memiliki banyak macam. Memiliki jenis-jenis ada yang menggunakan <clears throat> adwiyah menggunakan obat-obatan, ramuan-ramuan. Ada pula yang menggunakan bantuan dari para syaitan yang mereka mengajarkan kepada pelaku sihir tidak mau untuk memenuhi permintaannya kecuali kalau penyihir tersebut mengerjakan kekufuran. Sehingga dalam jenis ini, jenis yang kedua, sihir yang menggunakan bantuan syaitan dan menghamba kepada syaitan, maka ini jelas adalah sebuah perbuatan kufur. Disebutkan oleh Imam Malik <clears throat> dan juga Imam Ahmad. Begitu pula sejumlah para sahabat dan tabi'in. Mereka mengatakan ta'ati sihri kufrun yujibul qatlah bahwa melakukan sihir perbuatan sihir itu merupakan kekufuran dan pelakunya pelaku sihir wajib untuk di, dibunuh. Ini pendapat sejumlah sahabat, para tabi'in dan juga mazhab Imam Malik serta Imam Ahmad <clears throat> terkait dengan hukum pelaku sihir. Wa qala akharun <clears throat> adapun yang lainnya berpendapat yufassiquh wa annahu yuhaddu bi darbi bahwa hukum pelaku sihir adalah dia dihukumi seorang yang fasik dan dia dihukum dengan hukuman had. Hukuman had itu adalah hukuman yang diberikan sanksi di dunia. Dengan cara apa? Bidor bi'unukihi. Dengan cara apa? Dalam bahasa Arab. Bidor onuk. Dari kata dorbun artinya mukul. Onuk itu leher. Jangan diartikan bahwa yang dimaksud adalah dipukul lehernya. Kalau kita mengartikan secara harfiah <clears throat> dari kata per kata, maka akan dimaknai bahwasanya seorang yang melakukan sihir dihukumi fasik wa duriba dan dipukul lehernya. Tetapi yang dimaksud dalam istilah ini maaf maaf saja kedengaran seram itu kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, hadus sahir darbatun bisayf bahwa hukuman bagi pelaku sihir itu adalah darbatun bisayf. Ditebas dengan pedang, artinya dipenggal. Nah, ini pendapat sebagian ulama yang lainnya bahwa dia bukan langsung dihukumi kufur tapi dihukumi sebagai seorang yang fasik. Namun tetap diberikan hukuman had, yaitu apa? Dibunuh. alaihi bil khuruj Islam kama huwa Syafi'i. Dan tidak langsung serta merta dihukumi bahwa dia keluar dari Islam sebagaimana dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah illa idza qala aw fa'ala syai'an min hadha sihri yukfaru bih kecuali ada tambahan kalau dia mengucapkan atau melakukan sesuatu dalam perbuatan sihirnya yang mengakibatkan dia kufur sehingga sesungguhnya di sini tidak ada pertentangan dari sisi menghukumi bahwasanya sihir itu adalah dosa besar dan wajib untuk dijauhi dan siapa yang melakukan perbuatan sihir maka dia mendapatkan hukuman yang berat dalam Islam. Kaman yadda'il qudrata 'ala taghyiri khalqillah aw mudahati khalqihi yang mana hukuman ini sama ketika seseorang itu yadda'il qudrah dia mengaku dan menyatakan bahwa dia punya kemampuan merubah-rubah ciptaan Allah atau bisa untuk menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau dia mengaku bisa menimpakan satu madarat secara langsung atau memberikan manfaat dengan sihirnya. Padahal akidah seorang muslim yang bisa menimpakan manfaat ataupun madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berusaha. An-nafi' wad-dhar wallah. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Yang bisa menimpakan satu madarat kepada seorang juga hanya Allah. Kama huwa sya'nu saharati fi kulli zamanin wa makan. Ketika para penyihir dia mengaku seperti ini bisa memberikan manfaat atau bisa menimpakan suatu madorot dengan sihirnya hal ini adalah merupakan pengakuan yang kufur penyihir kalau dia mengklaim bisa melakukan hak-hak yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala ini adalah kekufuran sebagaimana hal itu merupakan syaknus taharah yang merupakan perbuatan para penyihir fi kulli zamanin wa makan di setiap waktu dan tempat. Sehingga tambahan dari penulis Hafizahullah taala di sini ingin menengahkan kepada kita bahwa kebiasaan para penyihir yang mereka melakukan kekufuran. Mereka melakukan kekufuran. Kalaupun dia tidak melakukan kekufuran dalam sihirnya, hukumnya di penggal. Yang paling ringannya seperti itu. Dan dahulu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau memerintahkan agar para pelaku sihir dan terbukti dia melakukan sihir, dihukum bunuh. Dan begitu pula pemimpin Mukminin Hafsah radhiyallahu anha beliau pernah merintahkan seorang jariah yang dia memiliki budak wanita jariah Ummu Mukminin Hafsah radhiyallahu anha memiliki seorang budak wanita yang kemudian dia melakukan sihir maka budak wanita tersebut pun diperintahkan untuk dibunuh. Sehingga ini adalah merupakan amalan para sahabat radhiyallahu ta'ala Wa Junto bin Abdullah dan juga pernah dalam riwayat disebutkan Junto bin Abdullah radhiyallahu membunuh seorang penyihir karena yal'abu 'indal Walid bin Uqbah biqat'i ra'si rajuli thumma yad'uhu fayati hayyan. Hal ini diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam at tarikh Al-Kabir. Al-Imam Al-Bukhari punya kitab tarikh, kitab yang membahas tentang sejarah. Yang mana pada peristiwa ini Juntub bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah menemui beliau temui secara langsung ada seorang penyihir yang mana dia sedang yal'ab mempraktekkan sihirnya dia bermain-main dengan sihir di hadapan Al-Walid bin Uqbah dengan cara apa seorang laki-laki didatangkan dipotong lehernya dipenggal begitu setelah itu dipanggil tiba-tiba hidup lagi. Sihir. Melakukan sihir di hadapan Jundub bin Abdullah. Maka apa yang dilakukan oleh Jundub bin Abdullah, radhiyallahu anhu, dia bunuh penyihir tersebut. Penyihir tersebut dihukum bunuh. Nah, ma'asyil muslimin rahimani wa rahmakumullah. Tidaklah mengherankan Sedemikian besar hukuman had bagi pelaku sihir ketika kita menyadari bahaya penyihir di tengah kaum muslimin. Yang mana mereka di samping mengajarkan atau mengamalkan sihir, apakah dia menerima upah? Misalkan seorang datang minta fulan lakukanlah perbuatan sihir wal'iyadzubillah dia mendapat upah dari situ Ketika itu hidup di tengah kaum muslimin, maka ini merusak akidah mereka. Yang tadi mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berkuasa, yang bisa memberikan madarat, yang bisa menghilangkan marah bahaya. Kemudian karena adanya penyihir tersebut, akidah mereka bergeser, berubah. Berbahaya membahayakan akidah kaum muslimin yang mana tidak jarang pula mereka para penyihir juga melakukan perdukunan ramalan-ramalan mengaku bisa menemukan barang yang hilang bisa menentukan kapan hari baiknya apa pekerjaan yang cocok untuk seorang yang ini juga merupakan kekufuran kata Nabi SAW Man ata arrafan au kahinan saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi seorang peramal, seorang dukun, dia bertanya kepadanya dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani ya wa rahimakumullah, bahaya yang amat sangat besar yang tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat ada hikmah yang sangat besar. Tidaklah disyariatkan sebuah hukum termasuk hukuman bunuh bagi mereka para pelaku sihir melainkan di situ terdapat keamanan bagi mereka yang masih hidup dari kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa fil qisasi hayatun ya ulil albab dan sekuhnya pada hukum kisos barang siapa yang membunuh maka dibalas hukuman bunuh di situ terdapat sebab kehidupan bagi yang lain wahai orang-orang berakal maka saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Allah SWT meletakkan syariatnya dengan penuh hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini yang pertama terkait dengan larangan dari perbuatan syirik dan juga patut dan wajib kita menjauhi kesyirikan serta berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik. Yang kedua, perkara sihir hukumnya adalah haram. Begitu pula mempelajari sihir hukumnya adalah haram. Walaupun mungkin dalam bentuk permainan-permainan yang diistilahkan dengan sulap maka hati-hati yang itu adalah asbab merupakan celah dan pintu yang mungkin bisa membuat seorang suka kepada sihir ini Insya Allah bisa kita bahas pada malam hari ini dan Insya Allah kita sambung pada waktu yang akan datang biidnillah kita akhiri subhanakallahumma wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh